بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معاشر المسلمين رحمكم الله إخواني في الدين أعزني الله وإياكم رحمني رحمكم الله الحمد لله والشكر لله pada sore hari ini atau sudah melewati sore malam hari dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahannya kita dikumpulkan di tempat semulia-mulianya tempat di atas muka bumi yaitu Baitullah sekaligus kita berada di dalam majelis paling mulianya majelis yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita semua daripada hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya berkumpulnya kita beradanya kita di tempat ini, di malam ini tidaklah hanya takdir dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil tanpa izin takdir kemudahan dari Allah segala aktivitas yang kita lakukan tidak akan bisa terlaksana. Yang kedua, tanpa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Karena setiap dari gerak kita, langkah kita, rencana kita, program kita, keinginan kita semuanya karena takdir izin serta hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita akan memenuhi panggilannya. Ketika kita akan berjalan di atas ribonya. Ketika kita ingin meraih pahalanya, mustahil tanpa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun semata karena sekedar usaha upaya kita. Karena semuanya dipastikan karena izin takdir hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kaitannya dengan memenuhi panggilan Allah untuk menjalankan sholat wajib memenuhi panggilan Allah untuk menjalankan sholat wajib berjamaah di masjid mustahil tanpa hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala salah satu buktinya ketika kita mendengar panggilan adan, ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa taala kita diajak untuk salat diajak untuk memenuhi panggilan Allah untuk meraih kebahagiaan pahala dari Allah apa jawaban panggilan tersebut hayya 'alas salah hayya 'alal falah Jawabannya adalah La haula wa la quwata illa billah Tiada daya Tiada upaya Tidak ada kemampuan sedikit pun dari kita Tanpa pertolongan Izin Takdir Hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah wa syukrulillah Mudah-mudahan kita digolongkan dari orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Walaupun kadang-kadang kita tidak merasakannya. Bahkan ada juga yang lupa dan lalai dianggapnya sekedar kemampuan dan usaha dia. Padahal hakikatnya kita digerakkan, dimudahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai ke masjid untuk memenuhi panggilannya, menjalankan sholat berjamaah. Kapan? Kita akan merasakan bahwasanya panggilan tersebut benar-benar taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika anugerah hidayah dan taufik itu diangkat dari seorang hamba baru kita akan merasakannya Na'udzubillah min dalik. Buktinya berapa banyak dari saudara-saudara kita pada waktu yang sama mereka tidak mengindahkan panggilan Allah. Mereka tidak menghiraukan kumandang adhan padahal mereka nggak jauh dari masjid, padahal mereka mendengar adhan padahal mereka belum lama keluar daripada areal masjid tapi karena hidayah dan taufik diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi diri seseorang seakan-akan panggilan adan berlalu begitu saja. Tidak ada jalan kecuali kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufiknya yang masih tetap diberikan kepada kita karena ini anugerah yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan istiqomah kepada kita di dalam Islam dan iman serta selalu di dalam hidayah dan taufiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din azani Allah wa ayyakum rahimani rahimakumullah. Insyaallah malam ini kami akan menyampaikan salah satu materi yang sebenarnya bukan hal yang baru bagi setiap muslim karena materi ini sudah menjadi rangkaian, menjadi konsekuensi setiap muslim, setiap mukmin sudah harus mengetahuinya, mengenalnya karena materi ini ada di dalam salah satu daripada rukun iman yaitu beriman kepada hari akhir. Ketika kita membahas rukun iman ini, Berarti rukun iman yang pertama dan yang selanjutnya otomatis kita sudah memahaminya. Sudah mempelajarinya. Karena konsekuensi setiap muslim tidak cukup hanya selaku muslim dia cuma menjalankan rukun Islam tetapi dia tidak mengenal tentang rukun iman. dari mulai yang pertama ma'rifatullah kemudian yang berikutnya, yang berikutnya sampai kepada yang terakhir yaitu beriman kepada hari akhir. Kalimat lain atau yang lain dinamakan hari akhir al-yaumul akhir yaitu dengan as-sa'ah. Lafatnya yang lebih sering diungkapkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena beriman terhadap hari akhir atau as-sa'ah atau makna yang lain al-qiyamah juz'un minal imani daripada rukun iman. Sebagian daripada beriman terhadap rukun iman yang enam. Kalimat al-yaumul akhir hari akhir sinonimnya adalah as-sa'ah atau hari kiamat al-qiyamah maknanya yang paling sederhana yang bisa kita definisikan adalah hari di mana berakhirnya generasi the end kehidupan daripada dunia habis sudah tidak ada lagi Itu yang dinamakan dengan hari akhir secara bahasa istilahnya adalah al-yaum intihaul jil yaitu berakhirnya generasi. Sudah tidak ada lagi kehidupan yang ada pada waktu itu adalah kehancuran, berakhirnya dunia dan seisinya yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian setelah itu beralih kepada zaman yang baru, masa yang baru yaitu zaman kebangkitan. Di dalam hari akhir ini atau hari kiamat as-sa'ah memiliki beberapa spesifikasi atau sifat yang diterangkan oleh para ulama di dalam sifat-sifat daripada hari akhir atau kiamat yang lebih jelas, yang lebih populer. Sifatnya yang pertama dan ini sekaligus menjadi konsekuensi yang wajib diketahui oleh setiap mukmin daripada sifat-sifat kiamat yang pertama diterangkan oleh para ulama sifatnya daripada kiamat ini hakikiyah hakikat ada tentang hari kiamat adalah satu keniscayaan pasti ada pasti terjadi diragukan keimanannya ketika mereka tidak meyakini jangankan tidak meyakini meragukan saja tentang hakikat hari kiamat dipertanyakan keimanannya meragukan saja apalagi sampai tidak meyakini bahkan mengingkari dengan adanya hari kiamat otomatis bisa sampai dikategorikan keluar daripada seorang muslim atau mukmin ini sifat yang pertama haqiqiyah tentang hari kiamat adalah satu keniscayaan pasti akan ada, pasti akan datang, pasti akan terjadi. Apa dasarnya? Tentunya sangat banyak dasar-dasar yang menjelaskan tentang hakikat datangnya atau akan datangnya hari kiamat yang diterangkan baik di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salah satunya dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Di dalam konteks ayatnya Sudah memberikan antisipasi kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'a ya Muhammad. Nanti ya Muhammad akan datang kepadamu. Banyak dari umatmu, dari sahabatmu yang berada di zamanmu dan juga yang berikutnya nanti yas'alunaka 'anis sa'a. Mereka akan bertanya-tanya tentang hari kiamat. Jadi Allah sudah dengan konteks bahasanya yang sangat antipatif, Sesuatu yang sifatnya kiamat as-sa'ah Allah sudah memberikan pendahuluan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika datang umatmu bertanya tentang hari kiamat, ya Muhammad, katakan kepada mereka ayyana mursaha, qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha illa liwaktiha illahu ketika umatmu sahabatmu datang kepadamu tentang hari kiamat ya Muhammad katakan ilmunya hanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini sifat daripada hari kiamat yang kedua setelah hakikatnya pasti ada Sifatnya yang kedua tentang hari kiamat, tidak ada yang tahu ilmunya dari para seluruh makhluk, baik para malaikat dan para nabi dan rasul. Sifatnya adalah gaib. Ini sifat yang kedua. Sifat yang pertama hakikat pasti ada akan datang. Yang kedua sifatnya gaib gaib. Berarti ketika sesuatu yang gaib adalah urusannya yang gaib. Kita makhluk yang nyata. Di alam yang nyata, alam dunia. Berarti nggak boleh ikut campur tangan. nggak boleh ikut-ikut. Urusan masalah kiamat Gak boleh. Termasuk sesuatu yang gaib sekalipun, yang berbeda dengan alam kita, yang bukan alam kita, kita jangan sok pintar. Jangan sok tahu. Karena siapapun daripada manusia dibekali oleh Allah dengan beberapa perbekalan yang relevan dengan alam nyata. Tidak relevan dengan alam gaib. Contohnya, ketika ada seseorang yang mengaku bisa nangkep hantu, jin atau hantu dan yang lainnya berada di alam mana? Bukan alam kita. Kenapa Anda keluar dari border daripada batas kemampuan Anda sehingga masuk di alam yang bukan alam Anda? Secara logika saja, orang yang paham dengan masalah batasan-batasan ini nggak perlu dengan dasar-dasar apapun juga sudah ada sesuatu yang namanya keraguan. Nggak mungkin apalagi ditangkap masukin ke botol Masya Allah sebenarnya yang bahlul itu yang percaya yang lebih bahlul adalah yang yang percaya itu tuh. subhanallah mereka berada di alam yang berbeda dengan kita tapi zaman sekarang memang pasaran-pasaran detektif pemburu hantu lagi laris memang subhanallah sedih. Masih banyak mindset daripada saudara-saudara kita umat Islam memahami agama Islam, mindsetnya masih seperti ini. Mindsetnya terbawa oleh yang namanya lingkungan, terbawa oleh yang namanya general, dan juga terbawa oleh yang namanya turun-temurun. Itu mindset Islam kita yang ada di Indonesia. Dampaknya Islamnya Islam yang tidak punya antibodi. Islam yang tidak punya imun. Islam yang tidak bisa membentengi dirinya, konsekuensinya mudah terkontaminasi mudah kena hipnotis, mudah kena rayuan, muda kena yang namanya ajakan, bisikan dari segala macam caranya. Tidak jamin mereka itu orang intelektual secara umum, tapi kadang-kadang rendah intelektualnya di dalam masalah agama. Bukti nyata belum lama kita sama-sama bisa melihat bagaimana fenomena salah satu aliran gitu kan yang namanya aliran gemetar subhanallah yang terkena oleh aliran tersebut apa petani tukang beca, tukang ojek tidak 20% saja yang ada di Jogja mayoritas orang-orang punya titel ada yang S3 tapi masalah umum bukan agama, mohon maaf. Secara intelektualnya luar biasa, tapi karena mindset Islamnya adalah Islam yang memang mudah terkontaminasi. Ada salah satu judul bisa dicari, mengapa saya memilih Islam sebagai agama? Mengapa saya memilih Islam sebagai agama? Ikutin tema ini sangat bagus sekali. Akan bisa mengenal tentang kualitas Islam kita sampai di mana Islam kita. Karena ketika seorang muslim tidak mengenal kualitas Islamnya akan mudah terbawa oleh arus. Apalagi yang paling dahsyat, yang paling berbahaya. Walaupun Gafatar juga cukup bahaya. Karena mereka sudah cukup fanatik. Beralih dari segala macam bentuk nama yang awalnya kiadah, sekarang pindah ke gafatar, kemudian awal persib eh, apa namanya eh, waktu penyis, eh, masalah transisi dinamakan Abraham, kemudian dan seterusnya sekarang keluar lagi dari agama Islam mengatakan agama Abraham dengan tegas ketua umumnya mengatakan saya keluar dari Islam saya masuk di dalam ajaran Abraham yang memadukan antara agama Nasrani dengan Yahudi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun sebenarnya ini termasuk salah satu daripada fenomena tanda-tanda hari kiamat. Bukan berarti masa yang akan datang Gafatar akan habis Bakal nanti akan muncul kelompok-kelompok aliran-aliran yang lainnya yang Nabi 1400 tahun yang lalu sudah menerangkan kepada kita ada 73 golongan walaupun sekarang sudah mulai banyak sekali muncul terutama di negeri kita sudah termasuk salah satu daripada kekayaan negeri Indonesia yaitu banyaknya aliran dan kelompok-kelompok kalau dulu kita kekayaannya dari gas alam hasil bumi sekarang juga termasuk kelompok salah satu daripada statistik kekayaan negara kita Indonesia. Karena itu juga menjadi salah satu daripada fenomena tanda-tanda hari kiamat yang insya Allah nanti kedepannya kita akan bisa bahas lebih luas lagi insya Allah. Contoh yang lain yang juga masih cukup fenomenal di sekitar kita tentang seseorang yang bisa memandang di, di alam gaib ada ini, kelihatan itu, kelihatan ini, dan seterusnya. Bahkan sampai kepada anak kecil pun bisa melihat di luar daripada jangkauan mata kita yang terbatas ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengenal kedudukan beliau, ketinggiannya di sisi Allah taala dan seterusnya. Beliau tidak pernah yang namanya ketika duduk langsung, uh, awas ada jin lewat. Kagak pernah. Subhanallah. Walaupun beliau pernah menangkap jin. Beliau pernah pernah menangkap jin dan diikat di salah satu tiang di masjid. Tapi zaman sekarang kita kayaknya yang namanya alam gaib itu biasa-biasa aja. Subhanallah. Termasuk anak kecil yang bisa melihat di alam gaib katanya satu kelebihan. Ini bukan satu kelebihan. Yang pertama bisa bohong, bisa bohongan. Seperti yang kami katakan tadi, yang mempercayai lebih bahlul daripada yang yang ngaku-ngaku tadi. Yang kedua, mustahil mata kita akan mampu bisa tembus kepada alam yang bukan alam kita. Dan yang ketiga, bisa jadi konsekuensinya orang tersebut atau anak tersebut adalah orang yang memang kena kesurupan jin. Ada gangguan jin dia. Sehingga yang ada pada tubuh dia, pada diri dia, dikendalikan oleh jin. Dan jin itu bisa melihat dengan kawan-kawan dia atau di alamnya. Atau yang ketiga, anak tersebut atau siapapun saja termasuk daripada keturunan keluarga dulunya yang memang punya MOU dengan jin dan salah satu MOU jin yang memang dia sudah sifatnya fanatik atau klasik, dia selalu akan bersama dengan pemiliknya atau yang mengabdi kepada dia dan keturunannya. Tidak akan lepas jin itu sebelum dirukiah Sifat yang ketiga daripada kiamat yang diterangkan juga di dalam dasar-dasar yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam setelah sifatnya yang pertama adalah hakikat keniscayaan pasti ada pasti datang yang kedua tetapi sifatnya gaib tidak ada yang tahu berarti ketika gaib tadi siapapun daripada makhluk Allah sekalipun para nabi dan para malaikat tidak tahu tentang kapan percisnya exactly daripada kehancuran dunia, bumi dan seisinya yang menjadi akhir daripada kehidupan alam dunia. Tidak ada yang tahu. Walaupun kami pernah membaca salah satu atau ngikutin salah satu broadcast yang diprediksi oleh salah seorang, wallahu alam, sampai memberikan prediksi dengan uh, secara sistematik atau dengan matematik. Wallahu alam menurut kami lebih tepat dan lebih benar kembali kepada sifat daripada kiamat itu sendiri adalah gaib. Tidak ada yang tahu. Tidak ada, tidak ada yang tahu. Karena udah banyak dari dulu orang-orang yang memprediksikan tentang kiamat, hari ini udah pada lewat semua prediksinya, kagak ada yang terjadi. Udah pada, udah pada lewat semua, kagak ada yang terjadi. Karena memang sifatnya kiamat itu gaib. Tidak ada sedikit pun campur tangan manusia di dalamnya. Malaikat Israfil pun yang nantinya akan menjadi pertanda akhirnya kehidupan alam dunia dan seisinya juga tidak tahu kapan dia diizinkan akan mentrompet, akan meniup daripada sangkakala. Sifat yang ketiga, sifat daripada kiamat itu adalah thaqulat di dalam ayat yang tadi, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan. Yang pertama, qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaktiha illahu. Kemudian sifat yang berikutnya thakulat fis samawati wal ard dikatakan oleh Al Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menafsirkan kalimat thaqulat fis samawati wal ard berat di langit dan di bumi maknanya adalah thaqula ilmuha ala ahli samawati wal ard annahum la ya'lamun thaqula ilmuha tentang hakikat daripada kiamat itu sendiri sangat berat dunia, langit dan bumi tidak mampu untuk mengemban daripada ilmunya kiamat itu sendiri. Dahsyat luar biasa. Ini sifat yang ketiga daripada daripada kiamat. maknanya adalah berat, sangat dahsyat, luar biasa. Ilmunya tentang kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang berikutnya daripada hari kiamat setelah berat, dahsyat kemudian sifatnya yang berikutnya adalah baghtah Di dalam ayat itu juga surat Al Imran uh, surat Al Araf ayat 187 Allah menjelaskan thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta tidak akan datang kepadamu hari kiamat itu kecuali baghta kalimat baghta di sini ditafsirkan oleh ahli tafsir maknanya adalah faj'ah tiba-tiba ini sangat kolerasi dengan masalah gaib tadi hanya Allah yang tahu dan Allah yang menentukan kapan itu detik kapan itu hari kapan itu jam dan seterusnya akan hancurnya dunia dan seisinya sebagai akhir daripada kehidupan alam dunia dan itulah waktunya kiamat baghtah tiba-tiba. Tidak ada tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang namanya tiba-tiba seperti ini ini juga semakin memperkuat bahwasanya Kiamat itu tidak bisa diprediksi. Kiamat tidak bisa, tidak bisa diprediksi. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam ketika didatangin oleh malaikat yaitu malaikat Jibril yang datang menemui Nabi kemudian malaikat tadi sekaligus mengajarkan tentang agama Islam dengan cara tanya jawab kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam singkatnya terakhir pertanyaan yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam adalah tentang kiamat ya Muhammad akhbirni Anisa, ya Muhammad beritahu aku tentang hari kiamat malaikat Jibril ngetes Rasul tentang hari tentang hari kiamat ini juga sekaligus sebagai bentuk e, mungkin klarifikasi atau mungkin semakin memperkuat dan juga memantapkan keyakinan kita tentang hakikat kiamat bahwasanya kiamat itu ada dan yang kedua sifatnya adalah gaib dan yang ketiga itu sangat berat dan yang keempat adalah tadi baghtah tiba-tiba. Nabi ketika ditanya tentang kiamat beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Maknanya kurang lebih yang ditanya sama yang bertanya sama-sama kagak tahu. Karena malaikat Jibril juga juga tidak tahu. Nabi langsung mengatakan seperti itu. Malaikat Jibril nggak langsung bertanya lagi istilahnya. Istilahnya pakai nego-nego atau gimana tidak. Kemudian malaikat Jibril bertanya yang kedua kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mudah dideteksi dan diketahui karena di sini adalah batas kemampuan manusia yang Allah Taala bukakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk pertanda kebenaran akan datangnya kiamat. Pertanyaan yang kedua, malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, "Baik ya Muhammad, kalau kamu tidak tahu tentang hari kiamat, akhbirni an amaratiha." Kalau begitu, kasih tahu kami apa sih tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda, insya Allah adalah sesuatu yang bisa dideteksi oleh manusia. Karena akan datangnya sesuatu, pasti ada mukaddimahnya. Dan mukaddimah ini adalah menunya manusia di alam nyata. Dan ini nanti yang akan kita pelajari ke depannya satu persatu. Tentang tanda-tanda hari, hari kiamat. Tetapi ketika kita mempelajari tanda-tanda hari kiamat, tidak dibenarkan dikatakan oleh para ulama al-aqidah khususnya ketika kita melihat beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di masa kita, di zaman kita atau nanti dia akan datang dengan mudahnya kita langsung menyatakan ini tanda-tanda kiamat. Belum tentu. Karena tetap kepada hakikat asalnya kiamat itu tentang kebenarannya datangnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah tanda-tandanya pun juga kembali kepada dasar daripada Al-Quran dan As-Sunnah tidak hanya sekedar fenomena atau sekedar sifatnya klaim dan seterusnya contohnya misalnya yang belum lama terjadi kebetulan kami waktu itu di sana turun salju di Masjidil Haram wah rame di medsos rame tanda kiamat. Subhanallah. Perlu dasar, mana dalilnya? Padahal yang namanya salju seperti di Madinah, di Mekah, sejak kami dulu tahun 90 di sana udah ada. Karena hakikat tanda hari tanda tentang hari kiamat bukan hal yang baru tidak secara exactly turunnya salju di Ka'bah di Masjidil Haram lalu menjelaskan tentang hari terdatangnya hari kiamat semakin dekat tidak padahal nanti kita akan menjelaskan atau akan men, e, apa namanya mengetahui tanda atau sifat daripada hari kiamat yang terakhir itu sudah terdeteksi atau sudah disampaikan oleh Rasul sejak di zaman Rasul sejak di zaman di zaman Rasul. Ada tanda sedikit begini, hari kiamat dekat. Subhanallah. Walaupun sebenarnya ada salah satu tanda hari kiamat, walaupun itu sifatnya kecil. Menurut data kami yang kami kumpulkan, karena ini materi eh, kami cukup eh, apa namanya banyak kami bahas di beberapa kajian. Bahkan ada yang sudah cukup jauh pembahasannya sebenarnya. Ada salah satu tanda menurut data yang kami kumpulkan, salah satu tanda hari kiamat yang kecil ternyata di negeri kita yang punya rekor paling banyak terjadi. Sesuai dengan data yang kami kumpulkan sejak terjadi di akhir daripada zaman Rasul sampai hari ini. Ternyata di negeri kita rekor daripada banyaknya munculnya tanda hari kiamat tersebut. Insya Allah nanti di pertemuan yang berikutnya kami akan jelaskan tanda hari kiamat tersebut. Sifat daripada hari kiamat yang berikutnya yang juga dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah korubat sangat dekat sangat sangat dekat sekali hari kiamat itu Bukti dekatnya yang pertama Allah menurunkan salah satu ayat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang menjelaskan tentang iqtarabatis sa'ah. Ayat ini diturunkan di zaman zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan bu itu wasa'ah kahatain, beliau dengan isyaratnya aku diutus oleh Allah antara aku diutus oleh Allah dan hari kiamat sangat dekat bagaikan jari telunjuk dan juga jari tengah jadi ketika fenomena yang kita lihat sekarang kemudian kita dengan mudahnya ngeklaim dikit-dikit tanda hari kiamat. Padahal di zaman Nabi sendiri dan beliau menjelaskan bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Apa rahasianya? Di dalam konteks ayat ini termasuk di dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala juga berfirman Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Para ahli tafsir menjelaskan ayat ini yaitu menjelaskan tentang dekatnya hari kiamat selain diutusnya Nabi Muhammad dan juga pernah terjadi salah satu tanda hari kiamat di zaman beliau dan itu hanya terjadi sekali dan tidak akan terjadi lagi di akhir zaman yaitu dengan terbelahnya bulan Allah Ta'ala langsung menjelaskan dengan kejadian itu Iqtarabatis sa'ah Wansyakal qamar Sangat dekat hari kiamat itu Yang langsung dibuktikan dengan terbelahnya bulan Salah satunya yang dijelaskan oleh para ulama di dalam bahasa dekat bahasanya Allah bahasanya Al-Quran dan juga bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam ketika diukur dengan e, konversi hari yang ada di hari kiamat atau hari yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dengan hari hitungan kita di dunia karena Allah taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an al-yauma indallah ka sanatin mimma ta'uddu. Itu salah satu yang dijelaskan oleh para ulama dan ini yang sangat relevan. Satu hari di sisi Allah sama dengan ka'alfi sanatin. Seribu tahun daripada hari hari kamu. Ini juga pintu yang dijadikan oleh salah seorang ulama atau salah seorang ustadz ketika beliau menghitung secara sistematik atau secara matematik pendekatan hitungan hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan iqtarabatis saah sangat dekat kiamat itu adalah hitungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Nabi menjelaskan bahwasanya kiamat itu sangat dekat kembali kepada hitungan yang tadi, hitungannya dekatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari kiamat itu baru eh, dekatnya hari kiamat bisa jadi satu pekan lagi, satu bulan lagi atau mungkin lebih daripada satu bulan dengan hitungan Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan seribu tahun dengan di kita. Berarti kalau sekarang dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung diikrarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kiamat itu dekat sampai hari ini baru sekitar satu hari setengah nggak sampai tidak sampai satu hari tidak sampai satu hari setengah anggap aja satu hari setengah mungkin satu hari lagi atau kurang dari satu hari lagi atau seterusnya dan seterusnya tidak ada yang tahu itu salah satu yang diterangkan oleh para ulama tentang dekatnya hari kiamat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tetapi di dalam fenomena dekatnya kiamat ini Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dan juga di dalam Al-Quran dijelaskan manusia-manusia yang sudah mengenal dengan sifat-sifatnya kiamat khususnya dengan kategori dekatnya kiamat tetapi manusia ketika semakin dekatnya kiamat mereka di dalam dua kondisi di dalam dua dua kondisi. Salah satunya firman Allah taala di dalam surat Al-Anbiya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang bagaimana manusia dengan dekatnya hari kiamat dan juga datangnya adalah tiba-tiba dijelaskan Allah Subhanahu wa taala anha ghafilun wan anha ghafilun manusia ketika sudah mengenal sifatnya kiamat tadi yang sifatnya tiba-tiba dan juga sangat dekat tetapi manusia berpaling dengan akan datangnya hari kiamat dan juga manusia banyak yang lalai dengan akan datangnya hari kiamat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam di dalam salah satu hadis sahih menerangkan tentang dekatnya hari kiamat di dalam salah satu sabdanya beliau menjelaskan iqtarabatis saah wala yasdadunan nas 'ala dunya illa hirsan ولا يزدادون من الله إلا بعدا tetapi kondisi manusia dengan kiamat yang sudah sifatnya dekat seperti ini malah mereka semakin rakus semakin tamak dengan dunia semakin berlomba-lomba dengan yang namanya dunia berebut berebut yang namanya jabatan dengan segala macam caranya nafsu seraka naudzubillah min dalik subhanallah ujung-ujungnya apa tujuannya karena dunia yang kedua wala yasjaduna minallahi illa bu'dan mereka bukan semakin dekat kembali kepada Allah dengan kondisi bahwasanya kiamat sudah sangat dekat tapi mereka semakin lari dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala khususnya karena sebabnya mereka tenggelam di dalam dunia karena ini termasuk virus yang luar biasa karena virus yang luar biasa yang dapat menjauhkan mempalingkan menenggelamkan bahkan sampai mencelakakan manusia yaitu rakus tamak dengan dunia naudzubillah min dalik bahkan Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam pernah bersabda dalam salah satu hadis ketika ada seekor serigala menghadapi sekerumunan yang namanya kambing itu serigala nggak tamak paling satu doang yang dihabisi tapi lebih tamak daripada manusia ketika Allah bukakan dunia kepadanya naudzubillah min dalik dia nggak tanggung-tanggung semuanya diraus innalillahi wa inna ilaihi raji'un Baik, e, ada satu sifat lagi nanti insya Allah sebelum kami buka waktu untuk tanya jawab kami jelaskan sedikit. Falitahobar silahkan ada nama. sifat yang terakhir daripada al-qiyamah yaitu hari kiamat dijelaskan di dalam salah satu hadis hadis yang diriwayatkan daripada Al-Haythami dan disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah bahwasanya sifatnya kiamat la taqumus sa'atu illa fi yaumi jum'ah tidak akan terjadi, tidak akan bangkit hari kiamat kecuali di hari di hari Jumat. Itu termasuk sifat-sifat yang khusus yang kembali kepada kepada hari kiamat itu sendiri. Kita tidak mungkin di hari yang lain, tidak mungkin di hari di hari yang lain. Akan terjadi hari kiamat, akan berakhir yang namanya dunia dengan seisinya, yaitu dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, hancur yang ada di langit dan di bumi, dan itu akan terjadi pada hari pada hari Jumat. Kemudian poin yang berikutnya sebenarnya uh, itu mungkin yang cukup akan berkaitan dengan poin kita, tapi khawatir nanti akan makan waktu daripada jatah tanya jawab. Silahkan kami berikan waktu sekarang untuk kita bisa diskusi atau mungkin ada yang mau dipertanyakan. Paleta Fadol, silahkan. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Wallahu alam. Di dalam klarifikasi daripada pembagian tanda-tanda hari kiamat dan ini yang ingin kami sampaikan sebenarnya. Para ulama secara umum khususnya ulama al-aqidah ketika membahas tentang tanda-tanda hari kiamat dan yang lebih sering kita dengar dibagi dalam dua kategori, yaitu tanda hari kiamat yang kecil dan tanda hari kiamat yang yang besar. Kemudian tanda hari kiamat yang kecil ini diklarifikasi lagi oleh beberapa oleh ulama yaitu dengan beberapa situasi kondisi. diantaranya ada yang terjadi satu kali di zaman Nabi dan tidak akan terjadi lagi setelahnya dan ada yang terjadi di zaman Nabi dan masih akan berlanjut dari setiap zaman, generasi sampai akhir zaman dan seterusnya. Dan ini semuanya kisaran daripada tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Salah satu contohnya tadi yang tidak akan terjadi kembali kecuali di zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam terbelahnya bulan. Tapi kalau tanda-tanda yang lain hampir semuanya pernah terjadi di zaman Nabi, di generasi sahabat, tabi'in dan juga masih akan berlanjut sampai akhir zaman. Salah satu contohnya yaitu dengan munculnya nabi palsu. Dengan munculnya nabi nabi palsu dan juga beberapa fitnah-fitnah yang lain, situasi kondisi-kondisi yang lain. Kemudian yang kedua, tanda hari kiamat yang besar dikumpulkan oleh para ulama di dalam beberapa yang kembali kepada dasar-dasar hadis yang sahihah dan juga sebagian dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian klarifikasi yang lain termasuk ada salah satu kitab yang mungkin belum diterjemah sampai hari ini cukup bagus kitabnya menjelaskan pembagian tentang tanda hari kiamat dilihat dari asal usul keluarnya dari mana tanda hari kiamat itu keluar tidak dilihat dari kecil besarnya contohnya dibagi oleh ulama tersebut oleh e, salah seorang e, dari ulama yaitu dibagi dengan tanda-tanda hari kiamat samawiyah dan ardiyah yang terjadi di langit dan terjadi di bumi walaupun dari masing-masing pembagiannya ini dibagi lagi dalam beberapa pembagian secara umum wallahu alam tidak semua daripada tanda-tanda hari kiamat itu menunjukkan kepada tanda yang jelek tidak Salah satu contohnya, tanda hari kiamat yang terbesar yang pertama yang diterangkan oleh para ulama yang kembali kepada dasar hadis yang sahih, walaupun sebagian ulama yang lain menjelaskan bukan daripada tanda hari kiamat, tapi sebagai bentuk pertanda baina yadai sa'al kabira yaitu sebagai bentuk pintu gerbang tanda akan keluarnya tanda-tanda hari kiamat yang besar yaitu munculnya al-mahdi munculnya Al-Mahdi. Munculnya Al-Mahdi membawa kabar gembira buat umat. Jadi tidak semuanya daripada tanda hari kiamat itu menjelaskan atau memberikan tanda sesuatu yang buruk, yang jelek bagi bagi umat tidak. Wallahu alam. Silakan ada yang lain? Baik, mudah-mudahan pertemuan pertama ini e, bisa memberikan motivasi buat kita semua. Apa yang kami sampaikan bisa menjadi bekal buat kita. Karena yang terakhir daripada poin kita memahami tentang kiamat dan itu adalah bekal yang paling utama. Tujuannya ketika kita mempelajari tentang hari kiamat melalui tanda-tandanya bukanlah hanya sekedar kita seperti membaca mengenal sebatas cerita-cerita kisah-kisah tidak. Tetapi tujuannya yang pertama selain bukan hanya untuk mengenal cerita-cerita yang akan terjadi ketika mendekati hari kiamat atau di hari kiamat itu sendiri dan yang kedua bukan hanya kita istilahnya berpangku tangan udahlah ikutin apa nanti katanya tanda-tandanya dan yang ketiga yang paling terpenting ketika kita mempelajari daripada hari kiamat ini al-hadaf wal ghaya yang tertinggi agar kita mempersiapkan bekal untuk memperbanyak amal bahwasanya siapapun dari kita pasti akan menuju kepada alam setelah kiamat tidak ada jalan kecuali kita untuk mempersiapkan bekal karena bekal itulah yang akan menjadi modal kita yang akan menjadi teman kita yang akan juga akan bisa memberikan kebahagiaan bagi kehidupan kita sejak kita berada di alam kubur sampai nanti kita di alam yang akan kekal abadi. Wallahu a'lam, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami.